Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Eh, hanifidin fid wa sallamullah Kita lanjutkan terus kita masih dalam bahasan tentang masalah tata cara ingkar mungkar tahapan-tahapan tentang mencegah suatu kemungkaran yang mana ini mempunyai beberapa derajat derajat yang pertama adalah yu'raful mungkar diketahui itu adalah suatu kemungkaran Yang kedua adalah at-ta'rif. Pengenalan. Pada orang-orang yang tidak mengerti suatu kemungkaran dikenalkan kepada mereka itu adalah hal, suatu hal yang kemungkar. <clears throat> Kemudian yang ketiga adalah an-nahyu. Adanya satu larangan dicegah dengan beberapa nasihat dan yang keempat adalah asabu wa ta'nif dengan cercaan dan hardikan ucapan-ucapan yang keras lagi kasar ini tentunya setelah apa menempuh beberapa marhala yang di atas tidak langsung dengan cercaan tidak langsung dengan herdikan dengan ucapan ucapan yang kasar tidak tentunya dengan merhala sebelumnya yang kelima adalah at-takhir bil merubah dengan tangan ini manur ra'a mungkaran falyughayyir biyadihi barang siapa jantar kalian melihat satu kemungkaran maka ubahlah dengan tangan kalian. Nah di sini dengan tangan. Di sini ada dua adab yang perlu diperhatikan ketika sudah mencapai tahapan yang kelima ini. Adab yang pertama apa kemarin Khalid? Masih ingat enggak? Apa Abdul Wahab? Masih ingat enggak? Yang kelima ini punya dua adab. Yang pertama adabnya adalah tidak langsung. Ya. Tidak langsung untuk dipecahkan ketika mungkin melihat suatu kemungkaran berupa minuman homer atau mungkin analog musik ini ada kemampuan mampu tapi ingat jangan langsung lihat ya keadaannya di sekitarnya adakah hal-hal barang-barang yang akan menjadi korban selanjutnya jangan sampai ketika melihat yang demikian suatu kemungkaran langsung dihancurkan kemudian terkena barang-barang yang lain sehingga nam akan jadi hancur juga mungkin ada kacanya di belakangnya atau mungkin di bawahnya ada apa hal-hal yang sangat berharga sehingga nanti akan merusak. Nah ini, ini adab yang pertama. Jadi tidak langsung untuk dihancurkan, dilihat di situ ada apa. Kemudian yang kedua <clears throat> ayat surah al-mulahi kasron. Ikra imam. <clears throat> Ikra. <clears throat> syukur Surufi Walau sadar khamra Di badan ini Fa'innahu Yang sudu Badanku Bibarbi Dia tawassara Ila Irfatil khamra Walau kanatil Kham Al-khamra Al-khamra Al-khamra Fi qawarira Bayi بحيث انه اذا اشتغل باراقته طال الزمان وادركه الفساد فمنعوه فله كسرها لان ذلك عذر وكذلك ان كان يضيع وان كان يضيع الزمان يضيع الزمان بسببها وتتعطل أشغاله فله كسرها ولو لم يحدث من الفساد فإن قيل فهل يجوز الكسر زجرا وكذلك الجر في الرجل إخراج من الدار المغصوبة زجرا فقلنا قلنا إنما يجوز مثل ذلك للولاة ولا يجوز لأحد الرعية لخفاء وجه الاجتهاد فيه طيب Jadi adab yang kedua adalah memecah atau alat musik kasron ini ini sebagai apa ini dalam ilmu nahwu sebagai maf'ul mutlak yang berfaedah adalah untuk li takkid ya untuk menguatkan artinya memecahkan alat-alat musik itu dengan benar-benar sampai rusak. Ini ya. Ini maf'ul mutlak untuk menguatkan jadi dari fiilnya kasara kemudian kasron. Untuk sebagai maf'ul mutlak yang tujuannya untuk li takhid Ada kadang untuk li nau, kadang untuk apa? <clears throat> li adat. Ini maf'ul mutlak untuk menguatkan tentang pekerjaan suatu kata kerja, yakni kasar memecah. Artinya di sini ketika kita memecahkan suatu alat musik atau alat, -alat kemungkaran, maka betul-betul sampai pecah. Ini. Jangan setengah-setengah. Kadang mungkin ada orang eman-eman, ini bagus sekali ini, ya. Bisa dimanfaatkan, dijual atau bagaimana. Nah ini. Nanti mubadir kalau sampai rusak berat. Sehingga kadang setengah-setengah dirusak tapi masih bisa dimanfaatkan, masih untuk musik-musikan masih bisa. Nah, ini belum apa? yang seru kasran belum. Nah, ini Ibnu Salahiyah tahalil fasad. Apa yang ini akan membatalkan kebaikannya karena suatu kerusakan. Ini. Jadi apa? Akan sirna kebaikannya dengan adanya alat musik tersebut. Ketika apa enggak rusak sungguh-sungguh, nah ini kebaikannya akan sirna, akan hilang. Sehingga jangan tanggung-tanggung untuk dirusak betul-betul. Wal yazidu ala dzalik dan jangan menambah atas yang demikian tersebut sampai overdosis ya sampai berlebih-lebihan Mungkin apa di situ ada hal-hal yang lainnya yang bukan alat musik pun dihancurkan. Ini, oleh Yazid, jangan menambah. Sebatas dirusak, jangan merembet ke yang lainnya. Wa fi iraqatil humuri kashal awani in wajada ilai sabila. Dan waspada di dalam apa? Itu menumpahkan minuman khamr ini waspada. Ya ini dari apa? Memecahkan awani alina ina bejana-bejana. Seandainya itu memang bejananya mungkin berharga. Ya. Kalau mungkin di sini sebagian warung-warung ada whisky, ada bir, bir, minuman keras, itu botolnya murah-murah. Ya, botolnya murah-murah. Paling betulnya harganya paling 200 perak rupiah. Nah, ketika ada mungkin tempatnya bejananya itu yang harganya mahal ya, terbuat dari perak atau mungkin dari yang sangat berharga lah. Artinya bisa dimanfaatkan nanti. Nah ini dijaga dari pecahnya bejana ter tersebut. Kita buang minumannya Nah barang yang itu masih dimanfaatkan kata beliau jangan sampai pecah. inwa jadi ilai sabila jika memang didapatkan jalannya. Artinya ada solusi memang diselamatkan bejana ter tersebut. Ini. Wa ya kendiri illa bi mia dan jika memang tidak mampu ya kecuali memang apa untuk melemparnya nam dorofaha yang melempar apa tempat-tempatnya botol-botolnya atau bejana-bejananya tempat minuman tersebut bihasri aw nahwihi dengan batu ya sehingga sampai pecah dan sejenisnya falahu dalik maka lakukanlah ya lakukan kalau memang nggak mampu untuk diselamatkan bejana-bejana tersebut memang harus hancur harus dihancurkan ya sudah nanti dihancurkan dilempar ke tempat pemusnahan atau mungkin dibakar dikumpulkan dihancurkan lah ini sejenisnya watas kutuki matul huruf yang apa ya ini rendah harga botol tersebut enam harga tempat-tempat minuman tersebut itu memang jatuh artinya rendah harganya enggak seberapa enggak seberapa paling beberapa rupiah ya ratus rupiah kalau di sini yaitu botol-botol kayak ABC misalnya enggak ada harganya dibuang-buang banyak di tempat-tempat sampah dibuang buang. Nah, di sini enggak jadi enggak jadi masalah untuk memang dihancurkan. Walau sataral hamra bi badanihi fa innahu yaqsudu fi badanahu bil darab Dan seandainya ada seorang yang memang menutupi ya dengan badannya. Ada orang yang ingin meramatkan minuman khamr jangan sampai dipecahkan. Sehingga badannya untuk sebagai tutup biar orang itu enggak melihatnya. Maka dalam badan seperti ini Leni, di sini dibolehkan ya untuk memukulnya karena memang sudah apa? Sudah tingkatan apa derajat yang ke kelima. Yang tentunya sebelumnya adalah dengan nasihat, kemudian dengan <clears throat> apa pengenalan dan sebagainya. Di sini kok malah apa dia melindungi dia ingin lindungi agar supaya enggak hancur. Mungkin satunya sangat mahal harganya. Yang lain murah-murah. Dibiarkan. Tapi ketika giliran wah ini mahal ini jangan sampai dihancurkan. Kemudian dia lindungi dengan badan yang sehingga enggak kelihatan. Liyatawassal untuk apa sampainya apa mengalirkan minuman tersebut. Ini enggak jadi mengapa? Walau kanas hamru fi kawariri dan seandainya minuman hamr tersebut di dalam suatu botol yang memang apa? yakni dua kotor ruus tutup botolnya sempit susah dikeluarkan susah dicopot ya botolnya tutup botolnya sangat susah ini juga apa? Bihaisu innahu idza istahala bi iraqa tiha tala zamanu wa hufusak. fusak. Di mana juga apa? didapatkan. Ini akan menyibukkan untuk mengeluarkan minuman tersebut membutuhkan waktu zaman yang cukup panjang. Ini ya, satu persatu dikeluarkan padahal banyak botolnya Nah ini, ini kadang membutuhkan waktu yang sangat cukup lama. Kemudian nanti belum ada orang-orang fusak, orang-orang fasik yang akan mendapatkannya, yang akan menghalang-halanginya. Ini. Falahu kasruha maka sudah dipecah saja. Dipecah saja nggak usah menunggu-nunggu, diselamatkan botolnya, diselamatkan bejananya nggak usah. Kenapa? Ini waktunya cukup panjang. Nah, Kemudian dikhawatirkan nanti akan datang orang-orang fasik yang akan apa menghalang-halangi mereka. Liana hada udrun dan ini termasuk udur ya. Artinya yang tadinya mungkin botolnya cukup mahal ya. Yang harus diselamatkan bisa tapi karena berhubung apa susah kemudian waktunya cukup lama untuk mengeluarkannya dan sebagainya. Nah ini tidak mengapa walau lam yuhaddir nafsak <clears throat> mujan fa in fa hal yajuzu al qasru zadran wa kadzalika al zadru bi rizl. Kemudian jika ditanya bagaimana boleh enggak ia ini memecahkan zazron artinya bejana dipecahkan dengan cara dikumpulkan kemudian dihambur-hamburkan dikumpulkan dalam satu tempat mengumpulkan yang di warung-warung dikumpulkan yang di toko-toko dikumpulkan satu truk ya dibawa oleh beberapa orang nah ini demikian dikumpulkan di alun-alun atau di tempat yang sangat luas untuk acara penghancuran minuman khamar wa kadzalika ajar birijl demikian juga boleh enggak menyeret kakinya ini sang pemilik toko diseret sama pemiliknya sama barang-barangnya diseret sekalian untuk sebagai pelajaran biar kapok fi ihraji min adar maksubah zatron dalam mengeluarkan dari rumahnya yang tersimpan minuman tersebut ya tersimpan dalam satu toko-toko, dalam satu rumah-rumah. lah, dikeluarkan, dikumpulkan sekalian sama pemiliknya zadron dengan cara paksa diseret semuanya. Nah ini. Nah ini pertanyaan, boleh enggak Yesus oh, amla? Boleh enggak, Mam? Boleh enggak? Kata beliau, kulna innama yazusu mislu dalik lil kami katakan kata mualif sesungguhnya itu ada hal yang diperbolehkan tapi ingat itu adalah yang melakukan pemerintah nah ini pemerintah yang melakukan bukan sekelompok orang muslim ini beberapa orang, sepuluh orang misalnya ya cuma istihad sendiri sebagian ada memang beberapa kabupaten beberapa daerah ada mereka mengatasnamakan Islam mengatasnamakan atas nama Islam untuk ingkal mungkar mengasuhan tempat-tempat maksiat nah ini mereka berbondong-bondong mungkin bawa dua truk masing-masing 10 orang mereka datang ke toko-toko yang merampas dan menyeret apa pem, pem, apa ini yang punya toko <clears throat> semuanya diseret. Nah, ini perbuatan yang tidak diperkenankan. Ini adalah tugasnya pemerintah, nah bukan rakyat yang melakukan. singkatnya beliau wala yajuzu li ahad ra'iyah. Maka enggak diperbolehkan bagi personil rakyat ya, kita-kita sebagai rakyat ya WNI kita nggak boleh untuk melakukan hal yang demikian ini lihifa sih ya istihad fihi karena memang tersamarnya sisi istihad di dalamnya nah, ini istihad kesungguhan mereka ya memang mereka bersungguh-sungguh tapi ternyata nanti dampaknya akan apa lebih fatal ya kalau mereka kuat lebih kuat yang ingkar mungkar. Terus seandainya bagaimana kalau seandainya sana ada preman-preman yang juga siap untuk menghadang kalian? Yang terjadi adalah pertumbaran, pertumpahan darah padahal sama-sama muslim. Dan ini di apa? dilarang ketika yang melakukan adalah beberapa orang bukan dari pihak-pihak pemerintah. Maka silakan kalau memang pemerintah menyuruh kalian dari pihak ya mungkin bagian keamanan polisi dalam hal ini menyuruh kalian dan polisi dari atasan juga ada mandat dari atasan. Nah ini enggak jadi masalah. Tapi kalau sekedar istihad, nah masing-masing kelompok yang mengatasnamakan Islam maka itu tidak diperkenankan sama sekali karena dampaknya fitnahnya akan muncul yaitu mungkin aja akan balas dendam di antara mereka dari kalangan-kalangan orang-orang yang fasik. <clears throat> Taib. Ilahuna. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.